kami kehendaki akan kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. So, kami kehendaki akan kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami. Tapi dasar tidak kuat derajat mereka lebih senang kepada kehidupan yang rendah dunia ini dan selalu mengikuti keinginan-keinginan mereka yang rendah. Contoh permisalan orang yang semacam itu seperti anjing. Kalau dibiarkan dihalaukan menjulurkan lidahnya. Kalau dibiarkan juga menjulurkan lidahnya. Dari kamasalul qawmin ladzina kazzabu bi ayatina. Faksusil Kososola allahum yatafakkarun. Itulah contoh permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan bacakanlah dan kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar supaya mereka mau berpikir. Marilah kita berpikir sejenak atau saudara-saudara sekalian. Bahwa kelompok yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW jumlahnya yang paling pekat hanya 1.500 orang yang paling konsekuen jumlahnya hanya 1.500 orang yaitu mereka yang pernah bersalaman dengan Rasulullah di bawah pohon yang disebut Bayatul Ridwan alladzina yubayi'una Rasulullah tahta syajarah mereka yang pernah bersalaman di bawah pohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah saya beat mati Mati besok pagi saya mau. Untuk membela apa yang kau bawa ini ya Rasul. Karena ada berita Sayyidina Utsman sebagai utusan Nabi ke Mekah pada waktu itu ada berita ditahan. Dan ada satu berita informasi yang masuk ke Hudaybiyah pada waktu itu bahwa Utsman dibunuh oleh Quraisy. Kemudian Rasulullah Tuhan man uni maut satu demi satu mereka salaman saya akan mati. Alladzina yubayiuna Rasulullah alladzina yubayyi'unaka tahtas syajarah mereka itu yang mendapatkan kehormatan dari Allah alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha mereka itulah yang mendapatkan ketetapan bahwa hati mereka ditetapkan dengan kalimat tauhid, kalimat takwa. Karena mereka orang-orang yang paling berhak menerima titel itu makom yang tidak ada taranya. 1500 itu sajalah saudara-saudara sekalian. Yang akhirnya dapat merubah permukaan bumi ini seluruhnya. Yang akhirnya masih bisa merubah dunia ini seluruhnya. Dari Islam menjadi jahiliyah, dari dari jahiliyah menjadi Islam. Sekarang kita ini jumlah kita berapa, saudara-saudara? 130 juta walakin nakum husa'um ka husa'is sail kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi kamu itu seperti buihnya banjir alangkah ringannya buih itu dan alangkah kuatnya banjir itu anakum asobakumul wahan karena kamu dikenai oleh penyakit al-wahan wa mal wahnu ya Rasulullah oh kalau satu umat itu dikenai oleh penyakit al-wahnu Allah akan mencabut semua rasa takut dari musuh-musuhnya. Sehingga setiap musuh akan berani kepada orang Islam. Tidak ada rasa takut lagi musuh itu kepada orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam sudah meninggalkan Qur'annya. Sudah meninggalkan ajarannya. Ya'su an rahman. nukayit lahu syaitan. Sudah meninggalkan Qur'annya Coba lihat di lembaga-lembaga pendidikan kita. Semua ilmu ada ilal Quran was sunnah. Coba lihat putri-putri kita, lihat anggota rumah tangga kita. Hal hum muslimun bi adabil muslimin bi akhlaqil muslimin bi aqidatil muslimin kalau oh, mereka itu orang Islam yang menyandang akidahnya orang Islam, menyandang akhlaknya orang Islam, menyandang tata keramanya orang Islam, bisa kita menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan itu. Yang jawaban itu bisa kita pertanggungjawabkan sampai tujuh petala langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Atau kita akan menundukkan kepala saya sudah tidak bisa menjawab itu lagi. Keadaan sudah memaksa seperti ini. Apa boleh buat? Apa sudah seperti itu kelemahan kita hari ini? Sudah setiap hari kita hanya memikirkan pakaian dan makanan anak-anak kita untuk kebutuhan jasmaniahnya saja. Pakaian jasmaninya, makanan jasmaninya, Pokoknya saya bisa memberi makan mereka, bisa memberikan pakaian mereka, sudah cukup. Sampai kepada menyekolahkan anak-anak saya cita-citanya supaya bisa memberikan pakaian, <laughs> cita-citanya hanya cita-citanya hanya ah, sederhana sekali, ya, rendah sekali. Siklus hidup mereka baina sampah wal kapus. Ila aina lil insan ila sampah wa ila aina ila kapus. Hakada asbaha dunyakum Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdiri di muka pembuangan pusat pembuangan sampah Madinah bersama Abdurrahman bin Auf dan rombongannya berjalan inspeksi keluar kota sampai di pembuangan sampah itu beliau berdiri lama sekali berdiri memperhatikan sampah itu tadi tidak ada seorang pun di antara pengikut beliau yang berani menegur, ya. Karena memang Umar bin Khattab itu berwibawa sekali. Tapi biasanya yang berani itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang berani. Setelah lama semua sahabat-sahabat capek menunggu. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang, Ya Amirul Mukminin, mengapa Tuhan terlalu lama berdiri di hadapan sampah yang kotor ini? Apa yang sedang Tuhan pikirkan dan renungkan? Mada yulhika ya amir al mu'minin. Dia terkejut pada waktu itu. Jadi pada waktu Sayyidina Umar itu sedang lepas seluruh pikirannya itu ke, ke setiap sudut daripada tempat pembuangan sampah itu tadi. Lalu beliau mengatakan hakada asbaha dunyakum. Hakada asbaha dunyakum. Beginilah akhirnya dunia kamu. Beginilah akhirnya dunia kamu dunia kamu itu akhirnya jadi sampah semacam ini. Jadi kalau manusia misi hidupnya hanya untuk dunia, ya, ya, ya untuk sampah itu. Lager, masa hidup untuk sampah, saudara-saudara sekalian. Tidak pernah kita pikirkan Islam sedikit pun. Oleh karena itu saya ajak kepada anggota pengajian ini, kalau ada anggota militer di antara saudara-saudara, Ketahuilah bahwa militer itu pekerjaan samben. Kalau ada pegawai negeri di antara saudara-saudara, bahwa pegawai negeri itu pekerjaan samben. Kalau ada di antara saudara pedagang, ketahuilah bahwa dagang itu pekerjaan samben. Kalau ada di antara saudara pengusaha, ketahuilah bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan samben. Kalau saudara guru, guru itu adalah pekerjaan samben. Seluruh pekerjaan yang sedang saudara ayai, yang sedang saudara sedang saudara saudara saudara menjadi beban saudara sekarang di dunia ini, semuanya itu hanya pekerjaan sambilan. Apa pekerjaan pokoknya? Pekerjaan pokoknya Islam. Pekerjaan pokoknya sedang menu, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keker seluruh umat manusia itu dengan kacamata iman, kita melihat bahwa seluruh umat manusia ini sedang berbaris menuju Allah. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Semuanya itu sudah berbaris menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang presiden, yang kere, ya. Yang orang kaya, yang orang miskin seluruhnya sedang berbaris menuju Allah Subhanahu wa taala ada yang sudah sampai, detik ini juga ada yang sudah sampai, ya. dan sebentar lagi juga akan ada yang sampai, dan kemudian kita semua juga akan sampai. Dan kita akan bertemu dengan kerja kita itu. Pekerjaan pokok kita itu Islam. Mengapa Islam itu kita korbankan untuk samben kita? Jadikanlah semua pekerjaan saudara itu bisa menopang, bisa menguatkan Islam itu. Jangan semua pekerjaan saudara itu justru malah melemahkan Islam itu. Allah, Islam itu nanti dipikir kalau sudah tua saja. Yang penting sekarang ini kita ini kesempatan katanya begitu. Ya kesempatan. Cara berpikir yang demikian itu jangan diterus-teruskan kita bisa menjadi kaum yang fasek, saudara-saudara sekalian, dengan tidak terasa. Demikianlah saudara-saudara sekalian, saya kembali kepada pokok ayat yang saya terangkan pada malam hari ini, bahwa kalau kita meninggalkan berpaling dari Al-Quran, kita akan dikuasai oleh setan. Dan setan itu selalu menghalangi kita dari kebenaran, tetapi anehnya, orang yang dihalangi itu tadi merasa benar terus seperti keadaan kita umat Islam sekarang ini. Mereka merasa benar semuanya padahal salah semua itu. Merasa benar, merasa sudah paling Islam sendiri. Sehingga kalau ada orang yang berusaha menjadi orang Islam yang baik malah diejek oleh orang Islam. Saya ini di Solo oleh beberapa orang dikatakan terlalu Islam. <laughs> Sudah dikatakan terlalu Islam. Padahal yang dikatakan terlalu itu masih merasa belum apa-apa. Bagaimana kalau ketangguh dengan badui yang di zaman Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu kira-kira orang wala itu sudah tidak mungkin itu terjadi sekarang tidak mungkin. Ada seorang badui ikut perang bersama Rasulullah kemudian setelah selesai pulang kembali dia ke desanya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah dibagi-bagi-bagi-bagi Kemudian katanya si fulan mana? Oh si fulan sudah pulang ke desa ya Rasulullah. Sudah pulang ke desa. Siapa yang dekat dengan rumahnya? Saya ya Rasulullah. Ini bagian Qadimah dia nanti sampaikan kepadanya ya. Dan orang itu pulang ke desa disampaikan. Ini saudara, ini hadhihi kismatun kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bagian jatah. Dia terkejut itu. Saya bukan untuk ini katanya gitu. Ini apa? Ya ini bagian jarahan, bagian rampasan ya. Itu bagian saudara halal. Ya, tapi saya bukan untuk ini gitu. Ya yes, pokoknya ini amanah saudara terima dulu nanti kalau saudara nggak mau kembalikan sendiri. Hanya begitu. Setelah diterima dia nggak masukkan ke dalam rumah terus dia keluar rumah menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahadi ya Rasulullah, hadi kismatul laka. Ini bagian untuk wah, wow, malihadi kota tuh ya Rasulullah. Bukan untuk ini saya ikut perang bersama Rasulullah. Bersamamu. Lalu untuk apa? Saya ini bercita-cita ya Rasulullah. Ingin nanti leher saya ini loh Rasulullah kena tombak ya. Persis ini nih ya. Tembus sini ya Rasulullah kemudian mati masuk surga. <laughs> Rasulullah tersenyum pada waktu itu. Ya tapi ini bagianmu kamu bawa pulang. Lalu terjadi peperangan lagi, dia ikut lagi persis apa yang dia cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dia kena tombak persis sininya tunggu sini lalu mati lalu Rasulullah tersenyum ah huwa huwa kata Rasulullah apa orang itu yang kemarin ngomong naam huwa ya Rasulullah Allah telah mengabulkan cita kita itu kira-kira kalau ada orang seperti itu orang waduh baik terlalu Islam itu kira-kira begitu ya <laughs> kira-kira baik terlalu Islam gitu kira-kira begitu gitu. jadi mbah-mbah betul itu gitu, kalau sekarang gitu. <laughs> Ya, kita ini baru berusaha mau belajar mengajarkan Islam yang benar itu sudah dikatakan terlalu Islam gitu. Dikatakan eks, eks, ekstrim apa apa ya, ekstrim, krim ya. Dikatakan fanatik, dikatakan macam-macam. Ya, Alhamdulillah. Padahal kita ini belum apa-apa, baru belajar, baru ingin berusaha menjadi orang Islam yang baik. Itu sudah di di teror mental kita saudara-saudara sekalian dengan kata-kata es krim dengan kata-kata macam itu tadi ekstrim dan saudara tidak usah dengarkan mereka itu semua. marilah kita tetap teguh untuk melaksanakan Islam itu dengan baik jangan sampai seperti orang yang merasa benar padahal keliru ya. wa innahum la anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun karena dikuasai oleh setan tadi dia anggap Islamnya sudah paling baik betul ya wah saya ini sudah haji enam kali ya toh. saya ini sudah sudah segala-galanya padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa di dalam hidupnya tidak pernah berniat untuk bergozuah tidak niat untuk ikut berperang membela agama Allah, niat saja belum pernah itu matinya mati munafik nanti. Ada lagi orang yang membesar-besarkan hadis Rojakna minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Ini kaum ahli tasawuf keblinger itu ya membesar-besarkan jihadun nafsu itu tadi ya. jihadun nafs dibesar-besarkan gitu. nanti kalau ada mubalek yang menerangkan hadis itu ya dan dibesar-besar yang penting kita ini jihadun nafs sekarang ini melawan hawa nafsu kita ya betul hadis itu hadis soheh saudara-saudara sekalian ya tapi cara mengeterapkan hadis itu tidak jujur kalau ada orang menerangkan hadis itu coba saudara tanya kepadanya ya nanti Lalu di situ ada kata-kata rojakna, ya rojakna itu kami kami baru pulang, ya kami baru kembali, ya. Baik kami baru kembali dari jihad yang terkecil, yaitu jihad dalam perang Badar. Kita sekarang ini menuju kepada jihadul akbar, yaitu jihadul nafas, ya jihad melawan hawa nafsu. Kalau ada orang yang menerangkan begitu dengan bangga, coba saudara tanya, saudara saudara ini tahu-tahu kok sudah pulang dari jihadul asghar itu berangkatnya kapan ya <laughs> coba saudara tanya <laughs> saudara berangkat belum tahu-tahu kan kok sudah pulang saudara ini coba saudara tanya kami baru pulang dari jihadul kalau Rasulullah jelas konsekuen tahu beliau mengatakan rojakna memang rojakna betul lah kalau kita rojakna minal baik, <laughs> oh rojakna minal dukan istilah jihadul akbar bagaimana bisa? Artinya jihadul akbar di situ jihadul nafas fil Islam. Kamu berjuang memenangkan Islam. Kalau Islam sudah menang, kamu jihadun nafas. Lalu yang menang orang kafir, kamu jihadun nafas dingkok-kok kamu itu nanti. <laughs> kamu dingkok-kok, kamu terus poso terus, luwe terus ya toh. Bingkok-ungkok kamu, fisik kamu tidak kuat, bingkok-ungkok oleh mereka. Kamu menang dulu baru jihadun nafas ya. Sebab pulang dari perang badar itu membawa kemenangan pada waktu itu. Mendapatkan jarahan satu ton emas pada waktu itu sebagai tebusan satu ton yang dicapai itu kalau tidak ada jihadun nafas bisa rebutan emas nanti di situ loh kita nggak punya emas nggak punya apa-apa nggak pernah menang tahu-tahu jihadun nafas Ya enak, yang kenaan orang kafir mungkin jadi pegawai kuah misalnya begitu. Yang senang orang kafir ya. Jadi salah mengeterapkan, tidak jujur masalahnya, menyembunyikan kelemahan. Kemudian dijadikan dijadikan siarul aulia katanya begitu jihadun. Nah, tidak begitu. Fadlallahu al-mujahidina ala al-qaidina darajat. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah memberikan kelebihan bagi orang yang berjihad di atas orang yang tidak berjihad satu derajat. Itu tadi salah ngaku benar itu tadi, ya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Banyak sekali kalau kita koreksi saudara-saudara sekalian. Perbuatan-perbuatan kita sebagai muslim yang sebenarnya keliru menurut pedoman, tapi kita anggap itu sudah benar. Banyak dan banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, menunjukkan hati kita untuk memahami Islam secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian saja dan kita menerima secara keseluruhan dengan penuh keikhlasan sehingga kita sampai kepada kejayaan yang dijanjikan oleh Allah yaitu karomatun fid dunya wa karomatun fil akhirah Allahumma rabbana atina fid hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم في الإسلام نحيا وفي الإسلام نموت وفي الإسلام نبعث إن شاء الله من الآمنين المغفورين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.